Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nantinya memberikan kepada kita pemahaman yang benar tentang hadis ini yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala musannifu في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم حديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية للمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أحسنت قال المؤلف رحمه الله عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata telah bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membuat-buat mengada-ada di dalam urusan agama kami ini sesuatu yang tidak merupakan bagian dari agama ini maka dia tertolak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya di dalam agama ini maka dia tertolak. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mengambil faidah dari hadis ini, kita ingin mengenal ya secara singkat siapa ibunda kita yang tercinta ini yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah Aisyah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Yang ibu beliau bernama Ummu Ruman. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha ini dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 6 tahun menurut sebagian riwayat sebagian riwayat mengatakan 7 tahun. Ada khilaf di kalangan para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Ya. Akan tetapi beliau melakukan malam pertama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah berumur 9 tahun. Dan masalah ini dijadikan sebagai senjata oleh musuh-musuh Islam untuk menyerang baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka katakan bahwasanya Nabi kita, maaf kata, adalah Nabi yang memperturutkan hawa nafsunya, menikahi seorang anak yang di bawah umur kata mereka yang belum balik. Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya kondisi tanah Arab pada saat itu sebagaimana yang kita ketahui adalah sebuah tempat yang sangat panas. Ya, tanah Arab pada saat itu bahkan sampai saat ini adalah sebuah tempat yang sangat panas. Dan cuaca itu mempengaruhi hormon seseorang. Ya. Seorang wanita terkadang lebih cepat haidnya daripada wanita yang lain atau terkadang seorang wanita lebih lambat haidnya daripada wanita yang lain, itu dipengaruhi terkadang oleh cuaca. Ya, dan bisa jadi Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat itu dia sudah balik. Ya, karena cuaca yang panas. Begitu pula eh, dari segi fisik, orang-orang Arab fisik mereka besar-besar. Ya. Sehingga meskipun umur 9 tahun <coughs> maka mereka tetaplah adalah orang-orang yang sudah besar. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang nabi yang memperturutkan hawa nafsunya. Terbukti dari sekian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya yang gadis hanyalah Aisyah radhiyallahu taala Ya. Bahkan istri Nabi yang kedua sepeninggal daripada ibunda kita yang tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi menikahi seorang wanita yang bernama Saudah bintu Zam'ah. Dan Saudah ini adalah seorang wanita yang sangat tua. Kemudian dari segi paras wajah dia bukanlah wanita yang cantik jelita, tidak. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperturutkan hawa nafsunya, maka beliau tinggal memilih wanita mana saja yang beliau inginkan dari gadis-gadis kalangan Ansar atau gadis-gadis dari kalangan Muhajirin. Tinggal beliau tunjuk saja maka mereka orang-orang Muhajirin dan Ansar akan serahkan. Ya, akan serahkan. Jadi ini jemaah sekali rahimani wa rahimakumullah. Dan bukti terbesar adalah ketika Nabi SAW masih tinggal di kota Makkah. Orang-orang Quraisy mereka datang kepada Nabi SAW, Alaihi Wasallam mereka mengatakan wahai Muhammad kalau memang engkau menginginkan harta kami akan kumpulkan harta kami kemudian kami akan jadikan engkau orang yang paling kaya di kalangan kami yang penting engkau hentikan dakwah ini kami akan jadikan engkau orang yang paling kaya kalau memang harta yang engkau cari. Kalau seandainya engkau menginginkan jabatan, kami akan angkat engkau sebagai ketua kami. Yang penting engkau hentikan dakwah ini. Kalau engkau menginginkan wanita, kami akan carikan wanita yang paling cantik di tanah Arab ini. Kalau memang engkau menginginkan wanita. Apakah Nabi SAW katakan, iya itu yang saya inginkan? Tidak. Nabi berpaling sambil membacakan beberapa ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya baginda Nabi kita Sallam bukanlah seperti apa yang mereka tuduhkan. Seorang Nabi yang memperturutkan hawa nafsunya. Tidak, akan tetapi ada hikmah-hikmah besar di balik semua itu. Di mana Nabi Sallam menikahi ya, para wanita di saat itu karena ada tujuan. Tidak seperti sebagian orang terkadang menikah hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, tetapi Nabi tidak. Beliau menikah karena ada tujuan dan hikmah yang sangat besar. Jadi kita kembali ibunda kita yang tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Nabi saat beliau berumur 6 tahun atau 7 tahun kemudian melakukan bina maksudnya rumah tangga dengan Nabi sallam tinggal bareng dengan Nabi sallam ketika beliau berumur 9 tahun ya dan ketika Nabi SAW meninggal dunia, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha masih berusia 18 tahun. Ketika Nabi meninggal dunia, ya masih muda sekali. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah memiliki keutamaan yang sangat banyak. Kita akan sebutkan beberapa keutamaan beliau. Yang pertama, beliau langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Urituki fil manami thalatha layalin. Wahai Aisyah, aku memimpikanmu sebelum menikah denganmu, aku memimpikanmu sebanyak tiga malam berturut-turut. Dan ingat mimpi para nabi itu apa ikhwan? Wahyu. Ya bukan mimpi kita. Ya. Mimpi para nabi itu wahyu. Sebanyak tiga malam kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ani bikil malaku fi sariqatin atau fi saraqatin min haririn di mana malaikat Jibril saya melihat di dalam mimpi saya dia datang membawamu tetapi wajahmu tertutup oleh kain dari sutra ya, jadi malaikat Jibril membawamu tetapi wajahmu tertutup oleh sutra kemudian malaikat Jibril mengatakan hadhim ra'atuka fa'akshif an wajhihi awan an wajhiha Wahai Muhammad, ini adalah istrimu nanti. Maka coba singkap tabir yang menutup wajahnya. Kata Nabi SAW, ketika saya singkap, faida anti hiya ternyata itu engkau. Subhanallah. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, ya, malaikat Jibril alaihi salam pernah menitipkan salam kepada Nabi SAW untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, hadza Jibril yuqri'uki salam." Ini Jibril menyampaikan salam untukmu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh." menjawab salam dari malaikat Jibril. Kemudian juga keutamaan yang lain ya, satu-satunya istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ketika tidur bareng bersama Nabi wahyu turun kepada Nabi Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya. Tidak pernah Nabi SAW tidur bareng dengan istri beliau yang lain. Kemudian saat beliau tidur bareng di dalam satu selimut. Kemudian turun wahyu. Tidak pernah. Hanya ketika tidur bareng bersama Aisyah di bawah satu selimut tiba-tiba turun wahyu ketika beliau tidur bareng. Ya. Disebutkan dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi dahulu para sahabat saking mereka mengetahui Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah. Ya. Mereka tidak mau memberikan Nabi hadiah kecuali ketika Nabi sedang berada di rumahnya Aisyah sedang giliran Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sana mereka mau mengirimkan hadiah. Ya. Tetapi kalau Nabi SAW sedang bersama Hafsah misalnya, sedang bersama Zainab, ya, sedang bersama Ummu Salamah, maka para sahabat mereka simpan hadiah mereka. Nanti kita tunggu giliran Aisyah, Nabi tinggal di rumah Aisyah baru kita kirimkan hadiah kita, kata para sahabat. Ya, mereka tahu Nabi SAW sangat mencintai Aisyah. Kemudian, ya, yang namanya wanita, fitrah mereka bagaimanapun, meskipun mereka istri para Nabi, ya mereka bisa cemburu. Makanya berkumpullah istri-istri Nabi yang lain. Kenapa para sahabat tidak mau mengirimkan hadiah ketika Nabi bersama kita? Ya. Ayolah salah satu di antara kita mengeluh kepada Nabi. Ya, minta supaya Nabi SAW memerintahkan para sahabat, kalau kirim hadiah, kirim juga hadiahnya ketika Nabi bersama kami. Jangan hanya bersama Aisyah. Akhirnya setelah mupakat, ditunjuklah Ummu Salamah yang menjadi juru bicara. Ummu Salamah datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Coba Anda perintahkan sahabat-sahabat Anda, kalau mau kirim hadiah, tolong mereka kirim hadiah ketika Anda bersama kami juga. Jangan hanya bersama Aisyah. Nabi tidak menjawab. Kemudian diulangi oleh Ummu Salamah perkataan yang sama. Nabi juga tidak menjawab. Diulangi oleh Ummu Salamah perkataan yang yang sama. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Ummu Salamah, la tu'zini fi Aisyah. Wahai Ummu Salamah. Jangan engkau sakiti saya dengan menjelek-jelekkan Aisyah. Subhanallah. Ya. Ummu Salamah ditegur oleh Nabi. Padahal Ummu Salamah juga istri Nabi. Jangan buat saya tersinggung dengan menyebut-nyebut Aisyah seperti itu. Jangan. Kenapa? Fa wallah ma nazala alayya alwahyu anna fi lihaf min kunna gairuha. Karena sungguh demi Allah, wahyu tidak pernah turun kepada saya ketika saya tidur bersama kalian kecuali bersama Aisyah. Jangan kalian bikin saya tersinggung dengan menyebut-nyebut Aisyah dengan perkataan seperti itu. Ummu Salamah mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Luar biasa. Ibunda kita yang tercinta ini, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya mencintai beliau adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada putri beliau yang tercinta Fatimah bintu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, Alasti tuhibbina ma uhibbu. Wahai Fatimah, bukankah engkau mencintai siapa saja yang saya cintai? Kata Fatimah, tentu wahai Rasulullah. Apapun yang anda cintai, siapapun yang anda cintai, pasti saya akan cintai. Apapun yang anda benci, siapapun yang anda benci, saya akan benci. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idan faahibbi hadhi." Kalau begitu cintai ini. Sambil Nabi menunjuk Aisyah. Subhanallah. Kalau memang engkau mencintai setiap siapa saja yang saya cintai, maka cintai ini kata Nabi Sallam sambil menunjuk Aisyah radhiyallahu taala. Kemudian keutamaan yang lain. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli saridi 'ala ta'am. Keutamaan Aisyah terhadap seluruh wanita bagikan keutamaan Farid terhadap seluruh makanan. Farid itu adalah kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, beliau katakan Farid ya, adalah perpaduan antara roti gandum dengan daging. Ya. Antara roti gandum dengan daging. Di mana Daging itu dicincang-cincang kemudian dimasak, ya, kemudian dibuatkan kuah, setelah itu dicampurkan dengan roti gandum. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apabila bercampur antara roti gandum dengan kuah daging, maka dia menjadi makanan yang tidak bisa ditandingi oleh makanan yang lain. Ya. Dari segi kualitas, kemudian dari segi khasiat. Ya. Beliau jelaskan dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Nah, begitulah Aisyah radhiyallahu taala anha. Keutamaannya terhadap seluruh wanita itu bagaikan ferit terhadap seluruh makanan. Dari sini para ulama berbeda pendapat. Mana sih yang lebih utama? Apakah Khadijah atau Aisyah? Mana yang lebih utama? Ya, pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, Aisyah radhiyallahu taala anha lebih mulia. Ya berdasarkan hadis ini, Nabi saw katakan keutamaan Aisyah kepada seluruh wanita itu bagaikan keutamaan syarit terhadap seluruh makanan. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara juga keutamaan ibunda kita yang tercinta ini Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah wanita yang sangat faqih, wanita yang sangat alim. Ya. Wanita yang sangat alim dan beliau salah seorang sahabat ya sekaligus istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. Kita sudah sampaikan yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan hadis sekitar 5374 hadis. Kemudian di bawahnya adalah Abdullah bin Umar. Meriwayatkan sekitar 2630 hadis. Kemudian di bawahnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Meriwayatkan sekitar 2286 hadis. Kemudian di bawahnya barulah Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan sekitar 2210 hadis. Ini ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai dikatakan oleh para ulama Dikatakan oleh para ulama di antaranya oleh Al-Imam al zahabi Begitu pula oleh Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, "Lau jumi'a ilmu Aisyah ila ilmi jami'i azwajihi wa ilmi jami'in nisa' lakana ilmu Aisyah afdal." Seandainya seluruh ilmu istri Nabi yang lain, istri Nabi yang lain. Seandainya seluruh ilmu istri Nabi yang lain dikumpulkan, Kemudian dikumpulkan juga ilmu seluruh wanita di dunia ini dibandingkan dengan ilmunya Aisyah. Ilmunya Aisyah jauh lebih banyak. Subhanallah. Faqih luar biasa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa saya menyebutkan banyak sekali keutamaan Aisyah? Sebenarnya cukuplah bagi kita beliau dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemuliaannya. Cukuplah bagi kita bahwasanya beliau adalah istri Nabi Sallam yang paling dicintai oleh Nabi Sallam sebagai kemuliaan bagi beliau. Kenapa saya sebutkan? Untuk kita meyakini dengan seyakin-yakinnya tentang kesesatan orang-orang Syiah Rafidah. Wanita yang dicintai oleh Nabi dengan sedemikian cinta. Wanita yang penuh dengan keutamaan dengan sedemikian keutamaan. Mengapa mereka benci? Ya. Dibenci oleh orang-orang Syiah Rafidah mereka laknat siang dan malam. Sampai mereka menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Yang dimaksud dengan sapi betina di sini adalah Aisyah kata mereka. Subhanallah. Ini kotornya ucapan dan lisan orang-orang Syiah Rafidah. Mencaci maki istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terutama Aisyah dan Hafsah. Dua istri Nabi yang sangat mulia. Ya. Mereka katakan Aisyah dan Hafsah dua wanita yang mereka melakukan konspirasi untuk meracuni Nabi Sallam. Mereka lah yang membunuh Nabi Sallam. Ya, karena Nabi Sallam pernah diracuni. Dan pengaruh racun itulah yang beliau selalu rasakan sampai beliau sakaratul maut. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sampai dengan detik ini saya merasakan pengaruh racun yang saya minum ketika yang saya makan ketika terjadi perang Khaybar. Mereka katakan yang menjadi dalang di balik itu adalah Aisyah dan Hafsah. Oleh karena itu kita yakini dua wanita ini adalah wanita terjelek sebagaimana bapak mereka adalah bapak terjelek. Aisyah bapaknya Abu Bakar, Hafsah bapaknya Umar. Ini kata mereka. Ya. Padahal jelas Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan yang meracuni beliau adalah seorang wanita yang Yahudi yang bernama Zainab bintul Haris. Subhanallah. Kebencian mereka sungguh luar biasa. Dan cukuplah yang menunjukkan kebencian mereka ketika mereka menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina dengan salah seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Mengikuti orang-orang munafik pada zaman itu. Ya. Makanya pantas apabila Abu Zur'ah mengatakan, Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan, orang-orang Syiah itu orang-orang munafik. Karena mereka mengikuti dedengkot munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan Aisyah berzina dengan salah seorang sahabat. Dan subhanallah, tidak ada ucapan atau bantahan yang lebih hebat di dalam masalah ini daripada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan sebuah ucapan di dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Ya. Tepatnya pada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman az-zaniyatu az-zani la yankihu illa zaniatan Sesungguhnya seorang penzina laki-laki dia tidak akan menikahi kecuali dengan penzina perempuan. Penzina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan penzina perempuan. Kata beliau, hakikatnya orang Syiah ketika mereka mengatakan Aisyah berzina, mereka juga menuduh Nabi Muhammad berzina. Kenapa? Karena Allah mengatakan seperti itu. Kalau betul Aisyah berzina, berarti suaminya juga berzina. Karena Allah mengatakan tidaklah yang menikahi wanita penzina kecuali seorang laki-laki penzina. Ya. Mereka ingin menuduh Nabi Muhammad penzina akan tetapi terlalu kentara Terlalu tampak kesesatan mereka kalau mengatakan Nabi Muhammad berzina. Oleh karena itu istri beliau yang mereka tuduh berzina. Yang mereka laknat siang dan malam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu taala anha sekali lagi adalah wanita yang paling mulia. Ya. Ini dia beberapa keutamaan beliau dan beliau diberikan kunyah dengan Ummu Abdullah. Ya, Ummu Abdullah dan beliau tidak memiliki anak. Akan tetapi Abdullah itu adalah keponakan beliau, anak daripada siapa? Asma binti Abi Bakar. Ya. Asma putrinya Abu Bakar. Ya. Asma menikah dengan Zubair kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah ini dirawat dan diasuh oleh Aisyah sehingga beliau dikunyah diberikan kunyah dengan Ummu Abdullah. Ya. Baik. Kita akan masuk ke dalam hadis. Jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang sangat agung yang menjadi tolak ukur keabsahan amal ibadah yang kita lakukan siang dan malam. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, وَهَذَا الْحَدِيث أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ Hadis ini merupakan pondasi yang sangat agung di antara pondasi-pondasi Islam. Wa huwa kal mizan lil a'mali fi zahiriha kama anna hadis al a'mali bin niyat mizan lil a'mali fi batiniha. Hadis ini menjadi tolak ukur amal ibadah dari segi zahirnya. Ya. Kalau kita ingin mengukur ibadah dari segi zahirnya, maka kita gunakan hadis ini. Tetapi kalau kita ingin mengukur ibadah dari segi batinnya, kita gunakan hadis innamal a'malu bin niat yang berbicara tentang masalah niat. Ya. Jadi dua hadis ini yang pertama innamal a'malu bin niat adalah untuk mengukur amal ibadah yang tersembunyi di dalam hati orang. Adapun hadis ini, hadis yang kelima ini untuk mengukur amal ibadah yang tampak. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui, Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas dan itu disebutkan di dalam hadis innamal a'malu bin niat. Kemudian yang kedua adalah mutabah mengikuti contoh yang ada dari Nabi saw dan itu disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Jemaah sekalian rahimahni wa rahimahumullah. Lafaz hadis yang pertama mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat yang mengada-ada yang menciptakan di dalam agama ini sebuah amalan yang tidak ada dasar contohnya maka dia ditolak. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak membuat ya, saya tidak membuat orang lain yang membuat saya hanya mengikuti. Berarti saya tidak kena dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan barang siapa yang membuat-buat sebuah amalan yang tidak ada dasar contohnya maka amalannya itu tertolak. Kalau ada yang mengatakan saya tidak membuat kok. Bukan saya pelopornya, orang lain yang mempelopori tetapi saya mengikuti. Maka hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dasar contohnya, entah dia yang membuatnya atau orang lain yang membuatnya, fahuwa raddun maka tertolak. Inilah pikihnya Imam Nawawi, pinternya Imam Nawawi. Ya, ketika ada orang membantah lafaz yang pertama, jawab dengan lafaz yang kedua. Ya. Siapa yang mengamalkan sebuah amalan, entah dia yang mempelopori amalan tersebut ataukah tidak, selama tidak ada contohnya maka dia tertolak. Ya. Dan hadis ini berbicara tentang amalan yang kita kenal dengan nama bid'ah. Mari kita sedikit berbicara tentang masalah bid'ah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Uh, bid'ah secara bahasa ya, memiliki dua makna. Bid'ah secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama adalah membuat sesuatu yang tidak ada contohnya. Ya. Entah dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agama. Ini secara umum. Bid'ah dalam bahasa itu membuat sesuatu yang tidak ada contohnya. Penemu, penemu, penemu gadget yang pertama, dia disebut dengan mubtadi'. Ya. Dia disebut dengan bid'ah, ahli bid'ah, penemu gadget yang pertama. Kenapa? Karena dia menciptakan gadget belum ada contohnya sebelumnya. Ya. Makanya dia disebut dengan mubtadi secara bahasa, secara bahasa. Nanti kita akan bicarakan bid'ah yang mana sih yang dicela. Kemudian yang kedua, sebelum kita berlanjut ke makna yang kedua, di antara dalil yang menunjukkan makna yang pertama, bahwasanya bid'ah itu dari segi bahasa artinya setiap perbuatan yang tidak ada contohnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Badi'us samawati wal ard." Allah melakukan bid'ah ketika menciptakan langit dan bumi. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ada tidak contoh sebelumnya? Tidak ada. Ada tidak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi sebelumnya kemudian ditiru oleh Allah? Tidak. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi yang pertama sehingga penciptaan itu disebut dengan bid'ah dari segi bahasa. Sekali lagi saya tekankan. Ini makna yang pertama. Supaya kita paham ya. Kemudian makna yang kedua, dari segi bahasa bid'ah itu artinya kelelahan dan keletihan. Lelah dan letih itu arti bid'ah. Makanya orang Arab mengatakan, kalau mereka ingin mengatakan saya capek, mereka juga mengatakan ubdi'tu, saya capek. Ubdi'tu diambil dari kata bid'ah. Lelah dan capek. Ya makanya subhanallah jamaah sekalian, melakukan perbuatan bid'ah itu lelah. Kemudian ujung-ujungnya tidak ada pahalanya. Iya, lelah. <laughs> Diambil dari makna bahasa. Ubdi'atir rahilah kata para ulama bahasa, ya. Ubdi'atir rahilah, ubdi'al faras. Kuda itu ubdi' Kuda itu bid'ah maksudnya adalah capek. Ya. Jadi capek beramal kemudian tidak ada hasilnya. Ini dari segi bahasa. Kemudian mari kita lihat sekarang dari segi istilah. Adapun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dari segi istilah maka disebutkan oleh para ulama ada beberapa definisi ya. Di antara definisi tersebut adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Iqtisam yang antum kaji setiap subuh ya sama Ustaz kita Ustaz Rahmat hafizahullah taala. Ya. Dan Al-Imam Syatibi disebut dengan profesor bid'ah. Pakarnya bid'ah. Ya. Pakarnya bid'ah. Beliaulah yang pertama kali menulis kitab yang khusus membicarakan masalah bid'ah. Makanya rata-rata para ulama kalau berbicara mengupas tuntas masalah bid'ah, ujung-ujungnya apa namanya referensi mereka adalah kitabnya Al-Imam Syatibi. Sehingga beliau dikenal sebagai profesornya bid'ah. Ya. Luar biasa. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan bid'ah tariqatun fid din. Sebuah cara di dalam agama. Ingat, sebuah cara di dalam agama. Ya, mengeluarkan bid'ah dalam urusan dunia. Ya, sebuah cara dalam agama. Muhtaraatun yang dibuat-buat. Artinya kalau ada contohnya berarti bukan bid'ah. Ini dibuat-buat. Tudahi syar'iyah mirip dengan agama sehingga susah orang lepas darinya. Ya, susah orang lepas darinya. Ya. Orang mau meninggalkannya. Kenapa engkau tegur saya? Ini agama karena dia mirip dengan agama. Ya. Yuqsadu bisuluki 'alaiha apa tujuan membuat cara tersebut? Al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala untuk berlebih-lebihan di dalam menyembah Allah. Memang ya. Di antara penyebab munculnya bid'ah adalah sikap gulu di dalam beragama sikap gulu di dalam beragama. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah dia definisi yang disebutkan oleh Imam Syatibi. Saya ulangi, Al-Imam Syatibi mengatakan bid'ah adalah sebuah cara yang dibuat-buat dalam agama yang mirip dengan ajaran agama dan dibuat dengan tujuan untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah. Ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya adapun perkara baru dalam urusan dunia maka tidak ada sangkut pautnya dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kullu bid'atin dolalah setiap bid'ah itu sesat. Ini tidak berlaku terhadap perkara baru dalam urusan dunia. Tidak berlaku. Ya. Makanya mentahlah ucapan sebagian orang yang mengatakan kalau semuanya bid'ah berarti ini juga bid'ah, ini juga bid'ah. Ya betul bid'ah dalam urusan dunia. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sangkut pautnya sabda beliau ketika mengatakan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Yang beliau maksud dengan setiap bid'ah itu sesat adalah setiap bid'ah dalam urusan agama. Mari kita baca dalilnya. Dalilnya adalah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya hadis nomor 20, 2363 ya. Dari sahabat yang mulia Aisyah, kemudian Sabit, kemudian Anas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan ya orang-orang Ansor yang mereka kalau menanam pohon kurma mereka melakukan kawin silang antara kurma jantan dengan kurma betina yang disebut dengan talqih ya mereka kawin silang ya supaya buahnya itu bagus kemudian Nabi Shallallahu mengatakan laulam tabalula saluha wahai sahabatku kalau seandainya kalian tidak kawin silang ketika menanamnya insya Allah tetap akan bagus Nggak lah kalian sibuk-sibuk kalau nanam kurma harus dikawin silang. Eh nggak perlu disibuk-sibuk. Maka para sahabat saking taatnya mereka kepada Nabi ya sudah berhenti mereka kawin silang. Fakharaja syisan. Tiba-tiba ketika tiba musim panen, tiba-tiba pohon kurma tersebut hasilnya itu sangat jelek sekali. Pertama, buahnya sangat jarang, kemudian yang berbuah pun hasil buahnya itu sangat jelek. Kata Nabi SAW ketika melewati pohon kurma mereka, mari nakhlikum. Kenapa kok pohon kurma kalian hasilnya sekarang jelek? Kata mereka, kulta kata wa kata. Itu kan saran antum, ya Rasulullah. Antum katakan jangan di... Tidak perlu lagi untuk kawin silang ketika menanamnya. Kata Nabi SAW, Antum a'lamu bi amri dunyakum. Urusan dunia kalian yang lebih paham. Urusan dunia kalian yang lebih paham. Antum camkan hadis ini. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya nomor hadis 2363. Nabi dengan tegas mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Urusan dunia kalian yang lebih paham. Sudah diserahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu lagi berbicara tentang ini bidah, ini bidah, ini bidah. Tidak perlu lagi. Urusan dunia sudah diserahkan, dilemparkan oleh Nabi kepada kita. Tetapi urusan agama, hati-hati. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dasar contohnya dalam agama kami. Fahuwa raddun maka tertolak. Hati-hati. Jadi ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Definisi bidah. Jadi bidah yang tercela itu adalah dalam urusan agama. Ya. Dan semua bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Sebagaimana sabda Nabi yang kita baca. Ya. Dan itu yang dipahami oleh Umar bin Abdullah bin Umar sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Marwazi dalam kitab As-Sunnah begitu pula oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Usul I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah dan juga disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat wa in ra'aha nasu hasanah, meskipun seluruh manusia memandangnya sebagai hasanah. Iya. Ini jawaban telak dari Abdullah bin Umar kepada yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Ya. Abdullah bin Umar mengatakan seandainya berkumpul manusia mengatakan ada bid'ah hasanah, semuanya sesat. Ini ucapan sahabat loh, bukan main-main. Ya, bukan ulama tabi'in tapi sahabat Nabi SAW. Ya. Jadi tidak ada yang namanya bid'ah hasanah jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Dan semua syubhat yang dibawakan tentang bid'ah hasanah semuanya telah dijawab oleh para ulama. Ya. Contoh ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi ketika beliau mengumpulkan para sahabat untuk melakukan salat tarawih dengan dipimpin oleh satu imam. Ya. Kemudian beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali yang dimaksud dengan bid'ah di sini dari segi bahasa, bukan dari segi agama. Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, sholat terawih sudah ada contohnya dari Nabi. Ya, sudah ada contohnya dari Nabi. Nabi sholat terawih sebanyak tiga malam berturut-turut. Kemudian pada malam yang Keempat, beliau tidak keluar. Ketika ditanya oleh para sahabat, Nabi katakan, saya khawatir kalau terus melakukannya akan menjadi wajib. Dan ketika diwajibkan, kalian tidak akan mampu melakukannya. Berarti ada contohnya. Dan ingat, setiap perkara yang sudah ada contohnya dari Nabi tidak bisa dikatakan bid'ah. Ya, itu bukan bid'ah hasanah. Ya, ini bukan dalil menunjukkan bid'ah hasanah. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh khulafaur rasyidun itu sunnah, bukan bid'ah. Seperti Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran itu sunnah. Umar ibn Khattab mengumpulkan para sahabat untuk sholat dengan satu imam itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi dengan tegas dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Nabi katakan, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyin min ba'di. Ambil sunnahku dan sunnah para al khulafa'ur rasyidin. Kalau tidak ada yang datang dariku, ambil dari al khulafa'ur rasyidin. Jadi apa yang dilakukan oleh Al-Khulafa'ur Rasidun tidak bisa dikatakan bid'ah. Dari sini para ulama mengatakan azam dua kali pada hari Jumat yang dilakukan oleh um, uh, Utsman bin Affan radhiyallahu taala bukanlah sebagai perbuatan bid'ah. Ya, meskipun tentunya kalau kita mengikuti apa yang dilakukan di zaman Nabi hanya dengan satu kali azan itu yang lebih utama karena itu yang dilakukan di zaman Nabi. Tetapi mengatakan itu amalan bid'ah yang dilakukan oleh Utsman tidak boleh karena Utsman bin Affan termasuk al-khulafaur rasyidun. Bisa dipahami ini? Baik. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita berbicara sedikit tentang penjelasan para ulama tentang bahwasanya bid'ah itu kalau ditinjau dari segi asal usulnya, dari segi sumbernya, maka dia terbagi menjadi dua. Ya, bid'ah kalau ditinjau dari sumbernya dia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan al-bid'atul hakikiyah, bid'ah hakikiyah. Apa itu bid'ah hakikiyah? Hiyallati la yadullu 'alaiha dalilun syar'iyyun la min kitabin wala sunnatin wala ijma'. Yang dimaksud dengan bid'ah hakikiyah simpelnya adalah bid'ah tulen. Tidak ada sumbernya dari Al-Quran, tidak ada sumbernya dari hadis, tidak ada sumbernya dari ucapan sahabat. Itu disebut dengan bid'ah hakikiyah, bid'ah tulen. Apa contohnya jamaah sekalian? Contohnya adalah orang-orang Syiah Rafidah kalau tanggal 10 Muharram mereka menyiksa diri mereka dan menganggap itu sebagai ibadah. Ya, mereka pukul tubuh mereka. Ya, meratapi kematian Husain. Ini adalah bid'ah hakikiyah. Kenapa? Karena tidak ada anjuran di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, di dalam ijma' para ulama tentang anjuran untuk meratapi orang yang meninggal dunia. Tidak ada. Justru yang ada adalah larangan. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha yub'atsu al qiyamah wa sirbalun min qatiran." Wanita yang suka meratapi kematian keluarganya atau kematian secara umum yang dia suka meratapi kematian, kemudian dia meninggal dunia sebelum bertaubat, nanti pada hari kiamat dia akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala dari kudis, ya dari kusta dan dari penyakit-penyakit yang diambil dari api neraka. Justru yang ada adalah larangan. Ya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh orang Syiah Rafidah setiap tanggal 10 Muharram ini disebut dengan bid'ah hakikiyah, bid'ah tulen. Tidak ada sumbernya dari Nabi SAW, tidak ada sumbernya dari Al-Qur'an. Ya. Begitu pula juga berzikir apa namanya? menjadikan ya dansa sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kelompok ya. mereka joget-joget dan menganggap itu sebagai ibadah. Ya, subhanallah. Ya. Begitu pula juga jamaah sekalian termasuk bidah hakiki ya adalah apa yang diada-adakan oleh orang-orang apa namanya eh, orang-orang uh, Nasrani ya, yang mereka sebut dengan rohbaniyah. Rohbaniyah itu tidak mau menikah dengan niat ibadah. Makanya pendeta-pendeta mereka tidak menikah. Biarawati-biarawati mereka tidak menikah. Allah katakan dalam surat Al-Hadid, warohbaniyah tani betadauha dan rohbaniyah tidak mau menikah dengan tujuan ibadah ibtada'uha yang mereka bid'ah-bid'ahkan, yang mereka ada-adakan. Allah katakan itu sebagai perbuatan bid'ah dan itu bid'ah tulian karena tidak ada contoh dari Nabi. Justru Nabi menyuruh untuk apa? Menikah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh menikah juga. Bahkan Allah suruh empat yang pertama. Ya, Allah suruh empat atau dua, tiga, empat. Baru setelah itu satu kalau kita tidak mampu. Itu bid'ah tulen namanya bid'ah hakikiyah ya. Yang kedua ada disebut dengan bid'ah idhafiyah. Apa itu bid'ah idhafiyah? Dan inilah yang banyak terjadi jamaah sekalian, bid'ah idhafiyah ini. Yang banyak terjadi, ya. Harus kita pahami. Bid'ah idhafiyah itu adalah sebuah perbuatan bid'ah yang dia dari segi perbuatannya ada dalilnya. Dari Al-Quran atau hadis Nabi. Ada dalilnya. Tetapi apa yang membuat dia bid'ah? karena ada penyelisihan atau penyelewengan di dalam salah satu unsur di dalam ibadah tersebut. Tetapi kalau kita mencari dalilnya, ada dalilnya. Ya. Secara umum ada dalilnya. Kita akan jelaskan nanti. Contohnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau seandainya ada orang sholat. Ya, ada orang sholat zuhur sebanyak enam rokaat. Ini namanya bid'ah idofiyah. Kenapa? Karena dari dari segi sumber, solat ada tidak perintah dalam Al-Quran? Ada. Wa aqimus Dalam hadis Nabi ada perintah solat. Tetapi cara pelaksanaannya yang tidak ada. Enam rakaat solat zuhur ini yang tidak ada. Itulah yang membuat dia menjadi bid'ah dan disebut dengan bid'ah idofiyah. Karena dari segi sumber dia ada dalilnya. Tetapi yang membuat dia bid'ah adalah ada salah satu unsur yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi saw. Ya. Dan di dalam masalah bid'ah idhafiyah ini telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin eh, dan nanti insya Allah saya berikan kepada eh, Cak ya. Ini salah sebuah tulisan singkat ya tentang 11 kaedah untuk mengenal bid'ah. Pernah anak berikan gantung? Baik. 11 kaedah untuk mengenal bid'ah yang saya nukilkan dari kitab Qawaid Ma'rifatil Bid'ah, kaedah-kaedah mengenal bid'ah yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Husain Al-Jaizani Sebenarnya ada banyak kaidah yang beliau sebutkan di sana, tetapi intinya adalah yang sebelas ini. Ya, saya tuliskan dalam bahasa Indonesia supaya bisa jadi panduan sedikit ya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa war Rasail. Beliau sebutkan ya, bahwasanya sebuah ibadah itu supaya mutabaah kita betul-betul ya sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan supaya ibadah kita itu tidak menjadi bid'ah idhafiyah maka kita harus memperhatikan berapa unsur pernah saya sampaikan berapa unsur enam unsur jemaah sekalian enam unsur unsur yang pertama adalah dari segi jenis ibadah yang kita lakukan ya dari segi jenis ibadah yang kita lakukan contoh berkorban ada dalilnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Menyembelihlah. Ulama tafsir yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan menyembelih di sini adalah menyembelih kurban. Ada dalilnya. Begitu pula Nabi SAW memerintahkan untuk berkurban. Nabi memerintahkan untuk berkorban dan melakukan kurban. Tetapi jenis binatang yang kita gunakan untuk berkorban adalah binatang ternak, ya, unta, kemudian sapi dengan jenisnya termasuk kerbau, kemudian kambing dengan jenisnya termasuk kibas. Ini jenisnya. Ya. Kalau ada orang yang berkata, saya ingin berkurban supaya lebih banyak daging yang kita sebarkan, saya ingin berkurban dengan menggunakan gajah. Ya. Supaya banyak ketika dibagikan dagingnya lebih banyak orang yang dapat. Gajah saja. Apakah kurbannya diterima? Tidak. Ya. Kurbannya tidak diterima. Meskipun dia melakukan kurban, Kurban ada perintah di dalam Al-Quran, ada perintah di dalam hadis, tetapi jenis kurbannya tidak sesuai dengan jenis kurban Nabi SAW. Inilah yang membuat dia menjadi bid'ah idofiyah. Karena jenisnya tidak sesuai dengan jenis yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, bisa antum paham ini? Baik, itu dia jemaah sekalian. Ya, maka dari sini para ulama, wallahu taala ala wa alam, pendapat yang paling kuat meskipun ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah zakat fitrah, apakah boleh mengeluarkan dengan uang? Sebagian ulama mengatakan boleh, Ya. Sebagian ulama mengkaitkan dengan kebutuhan. Kalau memang uang yang lebih dibutuhkan, maka boleh dikeluarkan uang. Tetapi pendapat yang kuat adalah tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam kondisi apapun ya, kecuali dengan menggunakan makanan pokok. Kenapa? Karena di zaman Nabi sudah ada yang namanya alat tukar yang disebut dengan dinar dan dirham, hanya saja namanya yang berbeda. Di zaman Nabi disebut dengan dinar, di zaman Nabi disebut dengan dirham, di zaman kita ini di Indonesia disebut dengan uang rupiah. Ya. Tetapi sama. Apakah Nabi memerintahkan para sahabat mengeluarkan zakat fitrah dengan dinar dan dirham? Tidak ada sepotong riwayat pun. Ya. Tidak ada yang mengatakan, wahai sahabat keluarkan zakat fitrah dengan dinar dan dirham. Tetapi Nabi perintahkan mereka mengeluarkan zakat fitrah dan jenisnya makanan pokok. Oleh karena itu kalau kita selisih jenisnya ini, wallahu taala ala wa alam pendapat yang paling kuat dan yang paling selamat adalah tidak diperkenankan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran apabila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan beberapa para ulama yang lainnya mengatakan mengeluarkan zakat fitrah dengan jenis yang berbeda dari jenis yang telah ditentukan oleh Nabi yaitu makanan pokok maka zakat fitrahnya tidak sah kata beliau. Ya. Insyaallah kita akan sebutkan Eh, lanjutannya setelah kita salat Isya wallahu taala ala wa alam. Ala rasulihil amin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> setelah kita jelaskan bahwasanya uh, bid'ah itu dibagi oleh para ulama ditinjau dari segi sumbernya terbagi menjadi dua ada namanya bid'ah hakikiyah yaitu bid'ah yang sama sekali tidak ada sumbernya. Yang kedua adalah bid'ah idhafiyah yaitu sebuah perbuatan yang kalau ditinjau dari sumbernya ada ada sumbernya ya. Akan tetapi yang membuat dia jatuh dalam perbuatan bid'ah karena ada unsur yang diselisihi. Ya, ada unsur yang diselisihi di dalam ibadah tersebut. Dan kita sudah ambil unsur yang pertama adalah unsur jenis Ya. Ibadah kita jenisnya harus sama dengan jenis yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Meskipun ibadah tersebut ada sumbernya, tetapi kalau jenisnya kita selisihi jenis yang dicontohkan oleh Nabi, maka jatuhlah dia di dalam perbuatan bid'ah idhafiyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari segi bilangannya, jumlahnya, takarannya. Ya harus sama dengan bilangan jumlah dan takaran yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita apa namanya selisihi takaran, bilangan dan jumlah yang dicontohkan oleh Nabi, jatuhlah amalan kita tersebut ke dalam bidah idhafiyah meskipun ada sumbernya. Ya, contoh jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Eh, sudah kita sebutkan tadi salat zuhur. Ya, salat ada perintah di dalam Al-Qur'an ya. Atau contoh yang paling gamblang yang pernah terjadi di zamannya tabi'in adalah salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar diperintahkan oleh Nabi. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim katakan, ya, orang yang paling kaya itu adalah orang yang dapat salat sunnah fajar. Kenapa? Karena dia mendapatkan apa? Dunia dan seisinya. Rokata al-fajri khairun minat dunia wa ma fiha. Riwayat Imam Muslim dua rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang kalau dia sudah berhasil melakukan salat sunnah fajar hari itu dia adalah orang yang paling kaya. Dia adalah orang yang paling kaya meskipun seandainya rizkinya pada hari itu dia mampet. Dia adalah orang yang paling kaya, sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Subhanallah. Nabi katakan rokaat dua rokaat salat sunnah fajar. Sehingga kalau ada orang yang melakukannya empat rokaat, meskipun ada perintah sholat sunnah fajar, tetapi takarannya dia rubah. Jatuhlah dia ke dalam perbuatan apa? Bid'ah, apa namanya? Ibofiyah. Ya. Makanya tabi'in yang mulia Sa'id ibnul Musayyib yang disebut dengan Sayyidut Tabi'in, ketuanya para ulama tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyib ketika melihat seseorang melakukan sholat sunnah fajar lebih dari dua rokaat, beliau katakan jangan. Jangan lebih dari dua rakaat. Kata orang tersebut, apakah Allah menyiksa saya gara-gara saya sholat? Sa'id al Musayyib tahu ini syubhat. Maka beliau mengatakan, Allah tidak menyiksamu gara-gara engkau sholat. Tetapi Allah akan menyiksamu karena engkau menyelisihi takaran yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bilangan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bukan sholatnya. Karenanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang paling gemar bersolawat. Ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang paling gemar membaca Al-Quran. Ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang paling gemar berzikir. Akan tetapi cara solawat, cara zikir, cara baca Al-Qurannya harus sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi takarannya harus sama. Oleh karenanya jamaah sekalian, Syekh Muhammad bin Salih al uthaymin ketika beliau ditanya, Apakah boleh seseorang mengeluarkan zakat fitrah lebih dari takaran yang telah dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, zakat fitrah Nabi berapa sok satu kintal atau berapa ton? Satu sok saja. Ya, bukan satu kintal, bukan satu ton. Satu sok saja. Itu fitrah Nabi SAW. Meskipun para ulama berbeda pendapat kalau dikilokan berapa kilo. Sebagian mengatakan dua kilo, 2,4 eh, kilo, ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo, ada khilaf. Intinya satu sok, ya. satu sok. Ya. Nah bagaimana kalau dilebihkan? Ada orang yang ingin zakat fitrah dengan satu kintal. Boleh tidak kepada satu orang dia zakat fitrah satu kintal? Kata Syekh Muhammad bin Salih al diperincikan. Kita tanya, kenapa engkau keluarkan zakat fitrah satu kintal? Kalau dia katakan zakat fitrah satu kintal lebih baik daripada satu sok, berarti dia telah menganggap dirinya lebih hebat dari Nabi. Ya, dia lebihkan takarannya. Dan mengatakan itu yang lebih baik, berarti dia telah menganggap dirinya lebih hebat dari Nabi SAW. Manusia yang paling berkasih sayang adalah Nabi SAW. Ya, beliau kalau dimintai, kalau seandainya beliau tidak punya, beliau cari sahabat yang punya untuk diberikan kepada orang itu. Ya. Jangan anggap diri kita yang paling hebat di dalam bersodakoh dari Nabi SAW. Nabi adalah manusia yang paling hebat bersodakoh. Meskipun demikian zakat fitrah beliau satu sok. Ya. Kalau seandainya orang tersebut mengatakan kata Syekh Muhammad bin al saymin saya lebihkan satu kintal karena satu kintal lebih baik daripada satu sok. Berarti dia telah melakukan perbuatan bid'ah takarannya. Tetapi kalau dia mengatakan zakat fitrah saya sebenarnya hanya satu sok, lebihnya itu bantuan untuk orang ini maka tidak mengapa. Bisa dipahami ini, ikhwan? Kemudian berikutnya jamaah sekalian supaya ibadah kita tidak jatuh dalam perbuatan bid'ah idhafiyah, ya. Ibadah yang memiliki sumber tersebut, kaifiyah tata cara kita melakukannya harus sesuai dengan tata cara Nabi melakukannya. Meskipun ada sumbernya, tetapi kalau cara kita melakukannya tidak sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Nabi, ulama mengatakan dia jatuh dalam perbuatan idhafiyah. Maaf kata jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah alasan mengapa para ulama mengatakan zikir jamaah itu dikategorikan dalam perbuatan bid'ah. Karena dahulu Nabi SAW dan para sahabat zikir sendiri-sendiri. Ya, zikir sendiri-sendiri mereka. Makanya kenapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an ketika terjadi di kota Kufah pada saat itu di sebuah masjid ada sekelompok orang mereka berzikir dipimpin oleh satu orang Kemudian Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi mengingkarinya karena di zaman Nabi tidak ada orang yang melakukan zikir seperti cara itu. Bukan zikirnya diingkari caranya. Harus dipahami. Ya. Bukan zikirnya. Lah kok Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tidak mungkin Ahlussunnah wal Jamaah menentang firman Allah ini. Tidak mungkin. Ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala sering saya sampaikan Syekh Abdul Aziz bin Baz yang beliau berfatwa zikir jamaah itu bid'ah kata beliau Beliau adalah orang yang paling banyak zikirnya. Saking seringnya beliau berzikir, kalau masuk toilet beliau gigit sorban beliau. Kenapa? Karena lisan beliau sudah terbiasa menyebut nama Allah. Khawatir kalau di dalam toilet menyebut nama Allah. Bukan zikirnya yang diingkari caranya. Itu dia. Ya. Karena ketika zikir yang ada sumbernya itu, kalau kita lakukan tidak sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi, jatuhlah dia dalam perbuatan bid'ah idhafiyah. Ya. Terus ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Begitu pula oleh Imam Abu Dawud dengan sanadnya yang disaikan oleh Syalbani dan juga ya, ada riwayat dari Imam Abu Dawud dan Tirmidzi juga yang dihasankan oleh Syalbani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakidu tasbih biyadihi. Beliau menghitung tasbih dengan tangan beliau. Ya, beliau menghitung tasbih dengan tangan beliau. Dalam lafaz yang lain lebih detail lagi. Bil anamil dengan jari-jari beliau langsung. Ya, tidak menggunakan ya alat-alat atau benda-benda, tidak. Kemudian Nabi Sallam memerintahkan para sahabat berzikir dengan sendiri-sendiri. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Berikutnya yang harus diperhatikan supaya amalan kita tidak jatuh dalam perbuatan bid'ah idhafiyah ya dari segi waktu pelaksanaan ibadah yang ada sumbernya dari Al-Qur'an atau hadis dan sudah ditentukan waktunya kalau kita selisihi waktunya maka jatuh dalam perbuatan bid'ah idhafiyah jatuh dalam perbuatan bid'ah idhafiyah contoh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya Allah Subhanahu wa taala katakan al-hajju ashhurum ma'lumat haji itu sudah ada bulan-bulan tertentu untuk melakukannya. Ya, sudah ada bulan-bulan tertentu untuk melakukannya. Meskipun ada khilaf di kalangan ulama berapa tepatnya waktu untuk melakukan haji itu kapan saja. Ya, intinya adalah para ulama mengatakan ya ada di Zulqa'dah, ada Zulhijjah, kemudian ya beberapa hari dari bulan Muharram itu, ya. Mereka sebutkan oleh para ulama. Intinya ada khilaf dalam masalah ini. Tetapi kalau ada orang yang melakukan haji di bulan Sya'ban, ini sudah jelas menyelisih waktu. Ya. Sudah jelas menyelisih waktu. Meskipun haji diperintahkan oleh Allah, haji diperintahkan oleh Rasulullah, tetapi waktunya tidak tepat sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, maka jatuhlah dia dalam perbuatan bid'ah idhafiyah. Ini waktu. Kemudian juga jemaah sekalian adalah tempat. Ini poin yang keberapa sekarang? Kelima ya. Tempat. Ya haji seseorang disuruh melakukannya ke Baitullahil Haram, Ka'bah Musyarrafah. Kalau ada orang haji ke Iran misalnya karena sudah dibangun Ka'bah di sana, maka ini bid'ah idhafiyah namanya. Ya. Tawaf disuruh di Ka'bah, kemudian maaf kata kalau ada orang tawaf di kuburan, maka ini bid'ah idhafiyah dan juga menjadi salah satu sarana menuju kesyirikan. Jadi ini ya, harus tempatnya harus jelas jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah sebab dari ibadah yang kita lakukan itu. Ya sebabnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali masuk masjid beliau melakukan sholat dua rakaat yang dikenal dengan tahiyatul masjid. Kenapa beliau lakukan? Karena masuk masjid. Ya, karena masuk masjid. Kalau seandainya ada orang sekarang kalau misalnya setiap masuk dapur sholat dua rakaat dulu, apa sebabnya? Ya, masuk dapur ya, supaya gorengannya misalnya mantap dan seterusnya. Ini sebabnya tidak pernah diajarkan oleh Nabi Sallam. Harus ada sebabnya jelas datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membuat terjadinya bid'ah idhafiyah. Jadi jangan antum heran. Kok ada bid'ah yang ada sumbernya? Ada. Ada amalan yang memiliki sumber tetapi kenapa dia jadi bid'ah? Karena menyelisih salah satu di antara enam unsur ini. Ya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam ini akan indah kalau kita letakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang membuat Islam ini indah. Tetapi kalau seandainya ditukar, yang ini dijadikan ke sana, yang sana dijadikan ke sini, Islam ini akan terdengar asing. Coba kalau setiap antum makan, antum baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ir. Enak tidak? Doa masuk toilet antum baca ketika makan. Subhanallah, akan terasa aneh dan akan terasa subhanallah. Jadi ini jamaah sekalian, letakkanlah agama ini pada tempatnya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ingat kenapa kita terus mendakwahkan masalah tauhid, mendakwahkan juga masalah sunnah dan bid'ah ini. Ya. Jemaah sekalian, karena kita sayang kepada kaum muslimin. Ini dia. Kita sayang kepada kaum muslimin. Ya. Karena Nabi SAW mengajarkan kita sayang kepada kaum muslimin. Di antara sifat Nabi harisun bul mu'minin. Nabi SAW sangat berambisi untuk melihat semua umatnya mendapatkan hidayah. Semua manusia mendapatkan hidayah. Begitu pula kita ingin. Ya, kita ingin setiap orang mendapatkan hidayah Islam. Kemudian mendapatkan hidayah sunnah. Dua hidayah yang sangat besar. Sampai sebagian ulama mengatakan saya tidak tahu mana hidayah yang paling besar. Apakah Islam ataukah sunnah. Apakah Islam ataukah sunnah? Sampai sebagian para ulama menafsirkan firman Allah, "Inna dina indallahi Islam." Begitu pula, "Wa may yabtaghi islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal hasidin." Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka agamanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencari selain daripada agama Islam, Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan Islam di sini adalah Islam tauhid. Artinya yang beribadah tanpa tauhid ibadahnya tidak terima. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan Islam di sini Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi. Karena menjalankan Islam tidak sesuai dengan sunnah Nabi, fahuwa raddun tertolak. Ya ini kita sayang kepada kaum muslimin. Kita tidak ingin melihat kaum muslimin ya atau saudara-saudara kita kelelahan di dalam beribadah tetapi pada akhirnya ditolak ibadahnya. Dan ingat banyak dampak negatif yang muncul dari perbuatan bid'ah ini. Ya. Di antaranya yang pertama adalah kelelahan di dalam beribadah kemudian tidak mendapatkan hasil. Kelelahan, fahuwa raddun, tertolak. Alangkah ruginya kita ketika kita rajin melakukan ibadah kemudian nanti pada hari kiamat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala upah kita. Allah tidak berikan. Kenapa? Karena kita melakukan tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Sama seperti antum. Antum minta seorang tukang tukang bangunan, buatkan saya rumah Jumlah kamarnya tiga saja. Modelnya seperti ini. Kemudian dia buatkan antum lima kamar. Ya. Antum katakan pintunya menghadap barat, dia bikin pintu menghadap timur. Mau tidak antum kasih upah? Enak saja sudah menyelisihi ya aturan yang saya kasih kemudian engkau minta upah tidak akan kita berikan. Ini urusan dunia apalagi urusan agama jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, harus kita ikuti aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dampak negatif yang kedua, ya, dampak negatif yang kedua yang timbul dari perbuatan bid'ah. Orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah jamaah sekalian terancam. Ya, terancam tidak akan diberikan minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari di mana kita butuh minum dari sana. Dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi Sallam, "Ana faratukum alal haut." Saya tunggu kalian di telagaku. Subhanallah, ditunggu oleh Nabi Sallam. Kemudian kalian berdatangan untuk minum di sana, saya sambut. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang dihalau oleh malaikat. Setiap kali mereka mendekat, malaikat mengusir mereka. Nabi mengetahui mereka adalah umat beliau. Nabi katakan, ummati, ummati, umatku, umatku, jangan diusir. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Mereka melakukan perbuatan baru. Maka Nabi mengatakan sohkon sohkon liman baddala ba'di. Kalau memang seperti itu kenyataannya menjauhlah menjauhlah setiap orang yang merubah agamaku. Subhanallah, ancaman keras dari Nabi saw. Ya. Kita sayang jamaah sekalian kepada saudara-saudara kita oleh karena itu terus kita dakwahkan. Ya. Dan ingat ya, ketika kita menjelaskan perbuatan ini bid'ah, perbuatan itu bid'ah, bukan berarti kita menghukum pelakunya sebagai ahlul bid'ah tidak. Saya ulangi sekali lagi kaidah yang sering kita sampaikan. Laisa kullu man waqa'a fi kufrin yuqalu lahu kafir. Tidak setiap orang jatuh di dalam kekufuran kemudian diponis kafir. Wa laisa kullu man waqa'a fi syirkin yuqalu lahu musyrik. Tidak setiap orang yang jatuh dalam perbuatan syirik kemudian diponis dia musyrik walaysa kullu man waqa'a fi bid'atin yuqalu lahu mubtadi' tidak setiap orang yang jatuh dalam perbuatan bid'ah kemudian dikatakan mubtadi' ahlul bid'ah ada kaidah-kaidah kita hanya menjelaskan tentang hukum perbuatan bukan hukum pelaku ya kita hanya menjelaskan tentang hukum perbuatan ada kaidah-kaidah ya dan ini sering saya sampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang dikatakan sebagai salah seorang ya yang sangat keras di dalam masalah sunnah dan bidah ini di dalam masalah kekufuran ya, beliau menjelaskan bahwasanya ucapan yang mengatakan Al-Qur'an makhluk ini ucapan kufur yang diucapkan oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisalnya. Tetapi di dalam majmu' fatawa ketika beliau berdebat dengan orang-orang Jahmiyah, ketika beliau berdebat dengan orang-orang Mu'tazilah, beliau mengatakan ucapan kalian ini kufur, tetapi saya tidak mau mengkafirkan kalian. Ya. Tetapi kalau saya yang mengucapkannya, maka saya kafir kata beliau. Tetapi saya tidak mau mengkafirkan kalian. Kenapa? Karena kalian mengucapkannya bisa jadi karena jahil, tidak tahu. Jadi ya, ini kita hanya menjelaskan perbuatan bukan menjelaskan hukum pelakunya. Ya. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia sedikit pembahasan ya tentang masalah ini tentunya ini pembahasan yang sangat luas sekali bisa antum kaji ambil faidah dari kajian yang disampaikan oleh Ustadz kita Al-Fadil Al-Ustaz Rahmat Nur Hidayat Hafizahullah Ta'ala pembahasan kitab Al-Iqtisam ya. Antum ambil faedah karena kitab ini sangat agung sekali ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Allah Ta'ala a'la wa alam saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan. Tafadhal. Assalamualaikum Saya tidak dengar soalan antum apa ya. Bismillah. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fiik barakallah. Tentang biat ihdofiah tadi atau dari segi unsur bilangan ya. sebagaimana yang diingkari oleh Syahid Ibnu Musayyid tentang sholat sunnah ya. dua rakaat sebelum fajar Pertanyaannya adalah apabila kita datang ke masjid, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah dua rakaat, apakah ini termasuk yang diingkari oleh Syahid Ibnu Musayyid? Baik. syukran jazakallahu khair. Wa Jemaah sekalian ya rahimani wa rahimakumullah, orang yang datang ke masjid ya, setelah azan subuh misalnya, apakah perlu dia pisahkan tahiyatul masjid dengan sunnah fajar? Wallahu taala a'la wa alam pendapat yang benar dalam masalah ini yang kita dengarkan dari masyayikh kita adalah tidak perlu. Cukup dia lakukan salat sunnah fajar dengan niat dia lakukan dua rakaat dengan niat salat sunnah fajar otomatis sudah masuk tahiyatul masjid Ustaz. Karena yang dimaksud dengan sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang kita lakukan untuk menghormati masjid. Ya. Apapun bentuk sholat sunnah yang kita lakukan ketika masuk ke dalam masjid, sudah masuk di sana sholat sunnah tahiyatul masjid itu. Oleh karena itu tidak perlu dipisahkan. Ya. Dan ketika kita tanyakan kepada sebagian masyayikh kita, bagaimana kalau dipisahkan mereka katakan para ulama salaf membencinya memisahkan tahiyatul masjid kemudian setelah itu bangun untuk melakukan sholat sunnah fajar dibenci oleh para ulama salaf kata mereka dan kita khawatir itulah yang dimaksud juga oleh Sa'id ibn Musayyib ya wallahu taala ala wa alam طيب تفضل Bismillah. Uh, Anda mau nanyakan di surat Al-Furqan itu Ustaz ada ayat yang berbunyi falyahdaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Di situ dijelaskan eh, orang-orang uh, yang menyelisih akan tertimpa fitnah yang yang di sini dijelaskan uh, katanya adalah kesyirikan. Yeah. Dan di akhirat akan tertimpa dengan azab yang pedih. Apakah juga di akhirat itu uh, orang yang menyelisih ini akan diazab kekal abadan? Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Yang pertama itu dalam surah Al-Furqan Al-Anfal atau mana? Baik. Wallahu alam ya saya saya kurang yakin kalau itu di Al-Furqan. Kemudian yang kedua ya penafsiran yang mengatakan yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesyirikan ini tafsiran daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Falyahdharil ladzi falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw adzabun alim Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perkara Nabi Alaihi Wasallam perintah Nabi SAW, mereka akan ditimpa oleh fitnah. Kesyirikan, kata beliau. Ya. Menyelisihi perintah Nabi, hakikatnya jatuh dalam perbuatan bidah. Ya. Menyelisihi perintah Nabi. Menyelisihi sunnah Nabi, sunnah itu lawatnya bidah. Kenapa ditafsirkan oleh perbuatan kesyirikan di sini? Kenapa? Karena para ulama mengatakan al-bid'atu baridun ilal kufur Bid'ah itu adalah pos menuju kesyirikan dan kekufuran. Ya, biasanya bid'ah itu akan menghantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Ya, makanya ditafsirkan dengan kesyirikan di sini. Ya. Lantas apakah orang yang menyelisihi perkara Nabi nanti pada hari kiamat dia kekal di dalam neraka tergantung penyelisihannya. Tergantung penyelisihannya. Makanya dijelaskan oleh para ulama tentang 72 golongan yang terancam neraka. Apakah mereka semuanya kekal dalam neraka? Tidak, kata para ulama. Tergantung seberapa besar mereka menyelisihi sunnah Nabi SAW. Ya, kalau seandainya mereka menyelisihi sampai dasarnya, sampai masalah i'tiqad akidah, sehingga mereka jatuh di dalam kekufuran seperti orang Jamiah Mu'tazilah, ya, atau seperti orang Syiah, jatuh ke dalam kesyirikan, ya seperti orang-orang yang misalnya menyembah, ya, kuburan dan yang lainnya, maka ini kalau diandainya mereka meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat maka kita apa namanya hukumi sebagaimana yang Allah hukumi orang-orang yang meninggal dunia dalam kekufuran atau kesyirikan maka mereka kekal dalam neraka. Tetapi kalau seandainya penyelisihan mereka tidak sampai kepada kekufuran dan kesyirikan maka tentunya kita tidak meng mengatakan mereka kekal dalam neraka karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah ampuni adalah orang yang meninggal dunia dengan membawa dosa kesyirikan dan kekufuran. Adapun selain daripada itu terkadang Allah ampuni, terkadang Allah tidak ampuni dan yang tidak diampuni perlu dibersihkan dulu di dalam neraka. Tidak lama mungkin seribu tahun, dua ribu tahun dan seterusnya. Baik, wallahu taala a'la wa Ya karena satu hari di dalam hari kiamat itu ya seribu tahun di dunia. Allah taala ala alam. Tidak bisa diponis sekaligus seperti itu. Tapi jemaah sekalian, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Eh, dijelaskan oleh para ulama kita tentang sebuah kaidah laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa ma lahu hadzun minan nazar ini sebuah ucapan yang diucapkan oleh para ulama salaf laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran tidak semua khilaf perbedaan pendapat itu disebut dengan khilaf tidak semua perbedaan pendapat disebut dengan khilaf yang dikategorikan sebagai khilaf yang kita toleransi di dalamnya adalah yang sama-sama memiliki dalil ya sama-sama memiliki dalil tetapi kalau salah satunya punya dalil, yang satunya tidak punya dalil, maka tentunya kita ikut yang punya dalil. Contoh dijelaskan oleh para ulama, sering saya sampaikan tentang seorang wanita menikahkan dirinya tanpa wali. Para ulama mengatakan tidak boleh berdasarkan hadis Nabi jelas Nabi katakan dalam riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih ayyu mamra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha fa nikahuha batil nikahuha batil nikahuha batil wanita mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya nikahnya batal nikahnya batal nikahnya batal jelas hadis Nabi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh ya, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh tentunya ini khilaf yang tidak bisa ditoleransi kata para ulama tidak bisa ini dianggap sebagai khilaf Ya, tidak bisa ini dianggap sebagai khilaf. Bisa untuk pahami sampai sini? Tetapi kalau apa namanya di antara dua mazhab yang berbeda sama-sama punya dalil misalnya, sama-sama punya dalil, maka dalam kondisi seperti ini kita berlapang dada. Tidak boleh saling membedaahkan dalam masalah kata para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Kitabul Ilmi beliau katakan apabila ulama ahlus sunnati wal jamaah mereka berbeda pendapat dan kedua-dua punya dalil ya maka tidak boleh saling membid'ahkan saya berikan contoh jemaah sekalian di dalam kaidah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad ya, bin Hussein Al-Jaizani kaidah yang pertama untuk mengenal perbuatan bid'ah setiap ibadah yang bersumber dari hadis dhaif atau hadis maudhu adalah bid'ah saya garis bawahi adalah hadis doaib. Ibadah yang bersumber dari hadis doaib. Ini kalau hadisnya didoaibkan oleh semua ulama. Tetapi kalau para ulama berbeda pendapat apakah hadis ini sahih ataukah dhaif, tidak boleh kita saling eh, membidahkan. Ya, contohnya salat sunnah syuruk. Salat sunnah syuruk yang dilakukan setelah matahari terbit. Para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan riwayatnya. Ya. Riwayat yang mengatakan apabila seseorang sholat berjamaah subuh, kemudian setelah sholat berjamaah dia duduk di masjid sambil berzikir, kemudian sampai terbit matahari setelah itu dia melakukan sholat sunnah dua rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamah, tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Riwayat ini sebagian ulama mengatakan doaib, sebagian ulama mengatakan sohi atau hasan. Ya. Sebagian ulama mengatakan dia doaib dan banyak ulama yang mengatakan dia tidak sohi sehingga mereka mengatakan tidak ada yang namanya sholat sunnah syuruk, kata mereka. Kenapa? Karena disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, para sahabat mereka selesai sholat subuh, mereka duduk berzikir, kalau sudah terbit matahari mereka pulang. Tidak disebutkan sholat di sana. Dalam riwayat Imam Muslim, mereka langsung pulang, tidak disebutkan sholat di sana. Ya. Kemudian ada pun hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi tentang adanya penyebutan salat di dalam sanatnya terdapat sebuah perawi yang dikatakan oleh para ulama hadis dia majhul, ya, dia doaif, dan seterusnya. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat tentang mensahihkan dan mendhaifkannya. Tetapi sekali lagi yang berbeda pendapat tentunya adalah ulama hadis, bukan kita. Ya saya menganggapnya sahih atau ya, menganggapnya doaif. Siapa kita? Yang berbeda pendapat tentang saya atau tidaknya adalah ulama hadis baru kita toleransi. Bisa untuk paham ini? Jadi itu dia. Ya. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat kita lihat yang satu punya dalil, yang satunya bagaimana? Sama-sama punya dalil dan sama-sama kuat misalnya, maka tidak boleh saling bid'ahkan. Ya, contohnya ketika bangun dari ruku, apakah dengan meletakkan tangan di atas dada ataukah justru irsal? Kita biarkan seperti ini. Khilaf di kalangan ulama. Syekh Albani mengatakan seperti ini, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih dan rata-rata para ulama mengatakan seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini tidak boleh saling bid'ahkan. Wallahu taala ala wa alam. Saya minta maaf kalau sekali lagi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.